begini Bu ya, maaf saya mau tanya. Ada seorang hamba Allah suka ngaji nariaan atau ngaji ke Buya. Tapi orang tersebut bawa, bawa dagangan misalnya jual kerut jual jilbab atau jual Gimana? baju muslim. Orang tersebut ngaji sama jualan, ya, ya. jual jilbab atau baju muslim itu hukumnya boleh enggak? Apa jual kita apa? ngajinya makruh? Jual jilbab. Iya kerudung jilbab atau baju muslim sama jualan orangnya tuh Kira-kira boleh enggak hukumnya makruh enggak kita ngaji itu diterima enggak oleh Allah atau kita berdosa. Dan gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah jual beli waktu pengajian, kalau jual belinya di tempat yang berbeda sana halal dan berki. Ada di sana itu yang di luar sana orang berjualan. Orang berjualan di pinggir sana itu. Itu mempermudah juga barangkali pulang ingin beli kerudung dan sebagainya. Tapi kalau Anda jualan di tengah-tengah orang pengajian bukan saja mengkeruh haram itu Anda gagu. Orang lagi mau ngaji ditawari. Bahkan didoakan oleh malaikat semoga tidak beruntung Anda berdagang. Karena ini buah masjid. Jadi ya kalau Anda jualan begini ya, tapi kalau Anda jualan di luar sana, apalagi saling menjaga, pokoknya di tempat yang terpisah, bukan bukan ditawarkan ke orang, memang disiapkan sana, sana, sana. Nanti setelah selesai mau beli di sana boleh-boleh saja. Tapi itu kalau orang nonyol-nonyolin lihat itu. Ada orang, karena masjid itu, maknanya itu masjid. Kemudian maknanya bisa mulai Karena apa? Kalau orang jualan di dalam masjid, ganggu orang ada di dalam masjid. Masjid. Anda penuntut ilmu, taman surga, orang lagi khusuk. Bu, kerudung bagus nih. Ah, Anda ganggu. Dan didoakan. Dan orang seperti itu, saya ikut Rasulullah. Semoga enggak beruntung dagangannya. Karena ganggu orang ngaji. Kalau sudah ngaji yang khusuk, jangan ngomong. Biarpun barang yang nanti bisiknya sekarang sudah hati-hati didoai nanti. Eh saya punya barang bagus di rumah. Eh yang benar. Akhirnya di majelis hanya <laughs> cari dagangan. Nah, tapi kalau yang jualan di luar sana, pokoknya di, bukan dimasukkan ke majelis-majelis begini, bukan di, maka itu adalah jualan yang baik dan diperkenankan tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya untuk beri nafkah anak istri, maka itu adalah juga mendapatkan pahala wajib yang besar. Tapi kalau masuk ganggu, apalagi pakai ratet, wangi, ini minum, nah, nah, nah. wah ini ganggu. Makanya kami tidak perkenankan ada orang masuk ke dalam. Kalaupun Anda maksa jualan di dalam keliling itu, Anda telah didoakan oleh malaikat, semoga daganganmu itu enggak beruntung. Rugi. Bukan saya yang doain. <laughs> Makanya jangan doa, jangan dagang di itu.